mengumpulkan kita malam hari ini kelak mengumpulkan kita di yaumil qiyamah bersama sayyidul bashar bersama pemimpin manusia sayyidul anbiya wal mursalin pemimpin para nabi dan rasul, nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan Muslimah. Pertemuan kita kali ini dengan judul Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin. kaum muslimin dan muslimat. Ketika seorang muslim jauh dari ilmu syar'i tatkala umat Islam jauh dari para ulama ulama-ulama yang terpercaya dan amanah ketika itu muncullah sikap, tindak tanduk, perilaku yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan di tengah umat. Maka ilmu syar'i adalah sebuah keniscayaan. Karena Memahami ilmu syar'i tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Allah jadikan dia faqih, paham dalam agama. Kebalikannya, ketika seseorang tidak paham agama, jahil terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu maka itu alamat tanda-tanda keburukan pada suatu kaum atau pada diri seseorang. Di antara perkara yang hari ini banyak kaum muslimin tidak memahaminya dengan benar, tidak mengetahuinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat-sahabat yang mulia, yaitu masalah bagaimana semestinya seorang muslim bersikap terhadap para pemimpin-pemimpinnya yang sah. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang keliru mengambil sikap salah jalan. Ada yang akhirnya mencaci maki, mencela para pemimpin, mengolok-olok, menyebarkan aib-aib pemimpinnya sendiri. Sebagian yang lain menghasut masa untuk melakukan perlawanan, turun ke jalanan, atau bahkan melepaskan ketaatannya dari pemimpin tersebut. Akhirnya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Adapun ahlu sunnati wal jamaah. Mereka berada di jalan yang lurus. Di antara sikap yang melampaui batas terhadap salah satunya terhadap pemimpin atau sikap yang mengurangi meniadakan melalaikan hak-hak termasuk hak pemimpin. Maka malam hari ini insya Allah taala secara ringkas kita akan bawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta sikap-sikap para ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka bersikap terhadap pemimpin, bagaimana cara mereka mengingkari dan menasehati pemimpin yang keliru. kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an maupun As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah penuh dengan dalil-dalil yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tunduk dan patuh dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul dan taatilah Rasul taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin-pemimpin ulil amri di antara kalian. Perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita mentaatinya, atiullah. Kemudian secara khusus Allah juga memerintahkan kita untuk mentaati Rasulnya. Wa atiur Rasul. Dan taatilah Rasul. Perintah sendiri. Karena ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ketaatan kepada Allah mutlak. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mentaati pemimpin, cukup Allah tambahkan dengan wa wa ulil amri minkum dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Di sini Allah tidak mengulang lagi perintah taatilah para pemimpin. Lihat. Pertama Allah katakan atiullaha taatilah Allah. Kemudian atiur rasul taatilah rasul. Giliran pemimpin cukup Allah katakan dan tanpa ada pengulangan taatilah rasul. Di sini hikmahnya para ulama menjelaskan karena ketaatan kepada pemimpin haruslah sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama pemimpin itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, kemaslahatan, maka wajib kita taat, tunduk dan patuh kepada dia. Sekalipun perintah ketaatan pemimpin itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah tetapi untuk kemaslahatan umum. Sesuatu yang baik. Misalnya undang-undang dan aturan lalu lintas. Tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada di dalam hadis. Tetapi itu untuk kemaslahatan umum. Yang juga termasuk dalam kaedah-kaedah umum maqasidus syariah. Tujuan disyariatkannya Islam. Yaitu jalbul manfaah wa daf'ul madarrah mendatangkan maslahat dan menolak madarrah kerusakan maka wajib kita mentaatinya itu termasuk dalam kerangka kebaikan kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dengan tegas memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin. Kita berpindah kepada dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari Nafi' قال جاء عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله bin Muti dari Nafi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim simak karena dalam hadis ini riwayat ini Abdullah bin Umar menasehati sebagian kaum muslimin yang memberontak membangkang kepada pemimpin ketika itu yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, datanglah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menemui Abdullah bin Muti' yang memimpin anak-anak muda di Madinah. Sebagian anak-anak muda di Madinah melakukan perlawanan mengangkat senjata melawan Yazid bin Muawiyah. Sehingga terjadi peristiwa berdarah ketika itu. Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukannya. Karena dia seorang pemimpin. Maka dia harus memadamkan pemberontakan, perlawanan, pembangkangan rakyatnya. Dia harus menjaga stabilitas negara dia. Wajar. Maka pergi dia. Abdullah bin Umar menemui Abdullah bin Muti dan kelompoknya ini. Masuk dia Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk, Abdullah bin Muti berkata, Abdullah bin Muti bukan sahabat. Utruhu li Abi Abdurrahman wisadah. Bentangkan untuk Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah Abdullah bin Umar. Wisadah. Wisadah itu sejenis bantal yang biasa digunakan untuk duduk. Alas duduk. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Muti, "Inni lam atik, inni lam atika li ajlis." Aku datang ke sini menemui bukan untuk duduk-duduk bersamamu. Ataitu kali uhaddithaka hadithan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Aku datang kemari untuk menyampaikan kepadamu satu hadis yang telah aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Ini pelajaran yang kedua dari riwayat ini. Apa? Nasihat. Abdullah bin Umar tatkala melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangkangan mereka, dia prihatin. Maka dia datang langsung memberi nasihat kepada orang itu. Dan nasihatnya adalah hujah dia mendatangkan hujah-hujah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seharusnya. Ketika ada kekeliruan di tengah kaum muslimin, penyimpangan-penyimpangan bagi yang mampu, ahli ilmu, para dai datang. Berikan nasihat jika dia bisa datang. Sampaikan nasihat, tegakkan hujah. Barangkali mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ah, laki Allah yaumal qiyamah wa la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, Apa kata beliau? Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin. Apa maksud melepaskan tangan? Orang kalau berbaikat bersumpah setia dia mengulurkan tangannya dan berjabat berjabat tangan. Maksud khola ayadan melepaskan tangan dari ketaatan membangkang, membelot, tidak lagi mengakui pemimpin itu. Tidak tunduk dan patuh kepada kepada pemimpin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melepaskan ketaatannya dari para pemimpin, maka kelak di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah tanpa memiliki hujah. Wala hujjah talahu. Tidak ada satupun hujjah alasan baginya. Waman mat dan barang siapa yang mati walaysa fi unuqihi bayah, tidak ada bayat di lehernya kepada pemimpin yang sah. Tidak punya pemimpin dia mata maitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Lihat hadis sahih ini begitu tegas, begitu kuat menyatakan kewajiban kita untuk menjaga kesetiaan kita kepada pemimpin kita yang sah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Hadis ini juga digunakan oleh sebagian kelompok dan golongan yang menyempal dari jamaah kaum muslimin yang memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin lalu mereka buat bentuk kelompok sendiri dengan pemimpin sendiri mereka bawakan ayat ini untuk mengancam kaum muslimin kalian harus ber dengan pemimpin kelompok kami kalau tidak kalian akan mati dalam keadaan mati jahiliyah Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kelompok tersebut karena mereka memecah belah persatuan kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah dan pemimpin kaum muslimin yang sah. Hadis itu hujah atas mereka, bukan hujah bagi mereka. Ini dalil yang pertama dari sunnah, dari hadis yang menunjukkan wajibnya kita taat, tunduk dan patuh kepada pemimpin. Dalil yang kedua. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi فإنه ليس أحد ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah kata beliau artinya barang siapa yang melihat pada pemimpinnya atau barang siapa yang membenci sesuatu pada pemimpinnya karena pemimpin itu manusia mereka bukan malaikat Bukan manusia yang sempurna, apalagi pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Sama seperti kita umat di akhir zaman. Tidak lepas dari salah. Bahkan kita ini gudang kesalahan, gudang dosa. Begitu juga pemimpin juga bisa salah, juga bisa keliru. Barangkali kita melihat pada pemimpin kita itu sesuatu yang kita benci. Fal yasbir alaihi. Hendaklah dia Orang yang melihat sesuatu yang dia benci pada pemimpin, pemimpin itu bersabar atasnya. Sabar. Kenapa? Fa'innahu laisa ahadun minan nas. Karena tidak seorang pun dari manusia kharaja minas sultan. Yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Tidak lagi patuh. Melakukan perlawanan. Melakukan hujatan-hujatan. Shibron satu jengkal saja dia keluar. Lalu dia mati dalam keadaan tidak taat dan tidak patuh kepada pemimpin, tidak mengakui pemimpin yang sah. Mata alaihi. Lalu dia mati di atas itu illa mata maitatan jahiliyah. Maka dia akan mati dengan kematian jahiliyah. Ini dalil yang kedua menunjukkan terlarangnya, haramnya membelot, melepaskan ketaatan, membangkang kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Dalil yang ketiga. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ata famata maitatan jahiliyah ومن قاتل تحت راية تحت راية أمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر أو ينصر أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد أهده falaysa minni walastu minhu. Allahu Akbar. Nabi berlepas diri. Dia bukan termasuk bagian dariku, aku tidak termasuk bagian dari dia. Nabi berlepas diri. Dari siapa? Dengar dan simak. Apa kata Nabi saw. Pertama, barang siapa yang keluar dari ketaatan lalu memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini pertama. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Barang siapa yang berperang di bawah panji-panji yang buta. Maksudnya panji-panji yang tidak jelas. Hanya karena sukuisme, hanya karena golongan dan kelompok. Bukan panji-panji Islam yang sebenarnya. Fanatisme kelompok dan golongan. Lalu dia berperang di bawah panji-panji tersebut. Marah karena fanatisme, atau mengajak kepada fanatisme golongan, kelompok dan suku atau dia membela asabiyah, kesukuannya, kelompok dan golongannya. Lalu dia terbunuh. Maka kematian dia adalah kematian jahiliyah. Waman kharaja ala ummati dan barang siapa yang keluar atas umatku, maksudnya memerangi umatku. Dia bagian dari kaum muslimin juga. Lalu membelot dari jamaah kaum muslimin yang bersatu yang bersatu atas satu pimpinan. Keluar dia. Lalu akhirnya membelot, melakukan perlawanan dan memerangi kaum muslimin. Lalu dia membunuh yang baik maupun yang keji dan tidak menjaga orang-orang yang beriman. Semuanya dibunuh di luar kelompoknya. Wala lizi ahadin di Mereka juga tidak tunaikan janji kepada orang yang telah terikat perjanjian dengannya. Falaisa minni. Dia tidak termasuk golonganku. Falastu minhu. Aku tidak termasuk golongannya. Seperti ISIS yang sekarang itu. Mereka keluar memerangi kaum muslimin di sana. Ya, mereka berperang melawan Syiah di sana, Bashar Assad. Tetapi mereka juga memerangi kaum muslimin. Membunuh orang-orang yang beriman, orang yang baik maupun orang yang keji. Tidak menjaga hak-hak orang yang sudah terikat perjanjian dengan dia. Ingkar. Ciri-cirinya terdapat di dalam hadis ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Ini juga dalil yang mewajibkan kita menjaga loyalitas kita, kesetiaan kita kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Dalil yang keempat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslimin aidan an Abi Idris Al-Khawlani qala sami'tu Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul dari Abu Idris Al-Khawlani ia berkata aku mendengar sahabat Huzaifah ibn al-Yaman semoga Allah meridainya menuturkan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Apa kata Huzaifah? Adalah manusia kebanyakan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku takut bertemu dengan keburukan tersebut. Jadi dia tanya agar tidak terjerumus dalam keburukan itu. Aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahil, jahiliyatin wa syarrin." Wahai Rasulullah, dulu kami berada dalam jahiliyah. Kejahiliaan, dalam keburukan. Faja'an Allah bihadzal khair. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, kebaikan Islam. Fahal ba'da hadal khairi syarrun? Apakah setelah kebaikan yang datang kepada kami ini ada lagi keburukan? Nabi bersabda, sallallahu alaihi nabi, "Na'am, ya." Lalu Huzaifah bertanya lagi, "Fahal ba'da dzalika syarr min khairin?" Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dahan. Nabi menjawab, "Ya, ada kebaikan, tetapi padanya ada dahan." Dahon itu sesuatu yang samar-samar. Membuat sesuatu itu menjadi samar-samar, tertutup. Sehingga sulit orang membedakan antara yang hak dan batil. Huzaifah bertanya, "Wa ma Apa dahonnya? Qala kaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Nanti akan muncul ketika itu orang-orang yang mengikuti bukan sunnahku berpetunjuk bukan dengan petunjukku ta'rifu minhum wa tunkir kalian mengenali mereka dan mengingkari mereka fakult Huzaifah kembali berkata fahal ba'da dzalikal khairi min syarr apakah setelah kebaikan yang bercampur dengan dakhon itu sesuatu yang samar-samar itu masih ada lagi keburukan Naam du'atu ala abu jahannam. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak juga akan muncul penyeru-penyeru di atas pintu-pintu jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha barang siapa yang memenuhi seruan dai-dai ini penyeru di atas neraka jahannam itu mereka akan mencampakkan ke dalam neraka jahannam Huzaifah berkata wahai Rasulullah fama tara in adrakani dzalik apa nasihatmu jika aku menemukan kondisi seperti itu kondisi di mana banyak penyeru-penyeru di atas neraka pintu-pintu jahanam. Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wejangan kepada dia. Talzam jama'atul muslimin wa imamihim. Ketika muncul fitnah-fitnah, banyak orang menyeru di atas pintu-pintu jahanam, membawa, membelot, memberontak, melakukan perlawanan, mengajak membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah, "Talzam al muslimin wa imamahum." Talzam artinya tekuni, pegang teguh, ikuti, pegang teguh, jaga jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Sahabat ini kembali bertanya, fa'ilam takun lahum jamaah wala imam?" Kalau seandainya kaum muslimin tidak memiliki jamaah terpecah-pecah, juga tidak ada pemimpin. Apa yang harus aku lakukan? Apakah mengikuti salah satu kelompok yang terpecah-pecah itu? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'tazil tilkal firaq." Jauhi kelompok-kelompok itu semuanya. Fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta ala asli syajarah. Menjauhlah, menghindarlah dari golongan-golongan kelompok pokok tersebut semuanya. Sekalipun engkau terpaksa harus menggigit akar-akar pohon. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Sehingga kematian datang menjemputmu. Engkau tetap istiqomah memegang teguh tersebut. Subhanallah. Hadis yang jelas, gamblang, terang. Menggambarkan kepada kita bagaimana sikap ketika muncul kelompok golongan yang menyeru kaum muslimin untuk menyimpang dari jalan yang lurus, memisahkan diri dari kaum dari persatuan jamaah kaum muslimin, dari pemimpin-pemimpin mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita memegang teguh jamaah dan pemimpin. Seandainya tidak ada, seandainya tidak ada pemimpin, jauhi semua kelompok-kelompok tersebut. Tetap istiqomah, seberat apapun kondisi. Tetap bertakwa sampai ajal datang menjemput kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib." Lihat hadis-hadis ini bagi sebagian sebagian pemuda mereka cemooh, mereka olok-olok. Padahal itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nabi yang mulia bersabda, jangan kalian caci, jangan kalian cela, jangan kalian umpat pemimpin-pemimpin kalian. La tasubbu umara'akum wa la taghshuhum, jangan kalian mendatanginya. Artinya jangan kalian datang ke tempat-tempat mereka. Karena itu bisa juga menjadi fitnah. Oleh karena itu dahulu para ulama dan ahli ilmu tidak suka mereka mendatangi para pemimpin kecuali dengan tujuan untuk menasihati. Tapi kalau untuk duduk-duduk bersama mereka, para ahli ilmu, para ulama-ulama terdahulu menjauh dan menghindari perbuatan tersebut. Wala tubghidum, jangan kalian membenci pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasbiru dan bersabarlah kalian terhadap kezaliman mereka, terhadap kesalahan mereka. Fa innal amra qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maksudnya dengan bersabar maka akan datang pertolongan Allah. Tapi ketika seseorang tidak bersabar, lalu akhirnya menghasut masa untuk melakukan demo, menghujat, mencela di atas mimbar-mimbar, menyebarkan aib-aib para pemimpin, bukannya pertolongan yang datang, maka kerusakan yang akan muncul. Coba lihat sebagai gambaran kecil Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Pemimpin istrinya, pemimpin anak-anaknya. Pemimpin. Dan rumah tangga gambaran sebuah negara kecil. Bahkan dia adalah bagian dari susunan batu negara itu sendiri. Sehingga terbentuk menjadi satu bangunan negara. Tanpa rumah tangga, tanpa keluarga, tidak ada tidak akan ada satu bangsa. Nah, coba bayangkan wahai saudaraku anda sebagai seorang pemimpin rumah tangga, suatu ketika Anda pergi bekerja. Saat Anda pulang rupanya ada ramai-ramai dekat rumah Anda. Ada apa ini? Masyarakat keluar nonton. Anda lihat di depan pagar rumah Anda sudah ada di situ tertulis spanduk. Tertulis di situ, ayah pelit. Wah, rupanya anak-anaknya pada protes. Mereka keluar semuanya bawa papan bertuliskan. Istrinya juga Abang tidak adil, abang begini, begitu, teriak-teriak mereka. Ayah begini, ayah. mereka demo, protes. Ramai-ramai. Apa jadinya? Kan Anda pemimpinnya. Ketika Anda pulang, Anda dapatkan seperti itu. Rakyat kecil Anda itu sedang demo. Di depan orang banyak. Disebut-sebutnya kejelekan Anda. Allah Pasti Anda merasa malu. Mau di mana ditaruh muka ini? Jatuh di bawah Anda, rusak meruah Anda. Barangkali Anda akan ngamuk itu kepada istri Anda. Ada tarik ke dalam, masuk semuanya. Apa-apaan ini? Masuk. Barangkali yang emosi lagi langsung pap pap. Iya. Itu akibat apa? Akibat cara menasehati tidak benar. Tidak sabar. Bayangkan itu hanyalah sebuah keluarga kecil Bagaimana kalau pemimpin besar yang memimpin masyarakat, memimpin rakyat, lalu dihujat, dicela, dicaci maki di depan orang banyak, disebutkan keburukan-keburukannya. Jatuh di bawah pemimpin itu sehingga tidak dihormati lagi, tidak dimuliakan lagi, tidak didengar kata-katanya lagi. Maka akan muncul kerusakan-kerusakan yang banyak. Akibat tidak mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang melihat pemimpinnya keliru dan salah, bukan berarti kita diam saja tidak. Wajib kita beramar ma'ruf, wajib kita nahi mungkar. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati' fa bilisani fa fa wadzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup dengan lisannya, jika dia tidak sanggup dengan hatinya, ingkari. Itulah dia selemah-lemahnya iman. Sekarang Anda, kalau Anda melihat pemimpin di rumah tangga Anda, siapa? Ayah Anda misalnya. Melihat ayah Anda keliru, apakah Anda langsung dengan main tangan saja? Pasti tidak kan? Tidak akan mungkin. Seorang suami melihat abangnya, seorang istri melihat abangnya, suaminya keliru. Apakah dia langsung main tangan? Diingkarinya kemungkaran itu dengan tangan? Tidak. Karena bukan wewenang dia di situ. Tetapi dia nasihati dengan cara yang baik. Apalagi kalau pemimpin kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada kita para ahlu sunnah wal jamaah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad oleh Ibnu Abi Asim, oleh Al-Hakim wal Baihaqi dari Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha an, an man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi alaniyah wal ya'khudh bi yadihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa kana adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin. Zi Sultan. Zi Sultan itu artinya yang memiliki kekuasaan. Kalau anda hendak menasehati orang yang memiliki kekuasaan, fala yubdihi alaniyah. Janganlah engkau menasehatinya terang-terangan di hadapan orang banyak. Kalau bukan pemimpin saja saudaraku, anda dan teman anda di depan orang banyak, Anda lihat teman Anda keliru, langsung Anda tegur seketika itu juga. Orang semua melihat kepada dia. Pasti dia akan malu. Pasti dia akan kesal, marah, kecewa, bahkan bisa jadi berbalik. Berbalik apa? Dia tidak mau meninggalkan kesalahannya itu. Dia pertahankan karena dia merasa dilecehkan. Nasihat itu bukan celaan, Ketika Anda menasehati seseorang di depan orang banyak, itu sama artinya dengan mencela. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya. An-Nasihah. Eh, uh, isya? Masuk waktu Isya ya? Baik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya, menjelaskan perbedaan antara nasihat, al-farqu bainan nasihat wa ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan celaan. Nah, begitu juga pemimpin harus kita nasihati dengan cara yang lembut. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita ini, materi kita karena masih panjang. Nanti saya akan datangkan lagi kisah-kisah ulama-ulama terdahulu ketika mereka menasehati pemimpin dan sebagian ulama yang keliru karena melawan kepada pemimpin akhirnya menyesali perbuatannya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.